badan was? Taib Abdullah mana nih hmm? Sakit Awan deh Baik kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Qala al-muallif rahimahullah Qala Abu al-Abbas نفى الله عما سواها عما سواه كل ما يتعلق به المشركون halaman 150 Berkata Abu Abbas nafallahu amma siwah Allah menafikan dari apa-apa selain Allah Kullama yata'allaqu bil musyrikun setiap apa-apa yang bergantung kepadanya orang-orang musyrik. Jadi Allah menafikan segala sesuatu perkara yang bergantung kepadanya orang-orang musyrik. Fanafa'an yakuna ligurihi mulkun aw qistun. Maka dia Allah menafikan untuk keberadaan selain Allah mulkun kepemilikan au qistun minhu atau bagian dari darinya dari kepemilikan au yakuna lillah atau keberadaannya sebagai pembantu bagi Allah walam yabqa illa syafa'ah dan tidaklah tersisa kecuali asy-syafa'ah Fabayyana annaha la tanfa'u Maka Allah menjelaskan bahwasanya syafaat la tanfa'u tidak bermanfaat illa liman adzina lahu rabb kecuali bagi orang yang diizinkan untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi orang yang Allah izinkan baginya Kama qol sebagaimana Allah taala berfirman wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan tidaklah mereka memberi syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhai. Fahadhi syafa'atul lati yadhunuha al-musyrikun hiya muntafiyatun yawmal qiyamah. Maka syafaat ini yang diduga oleh orang-orang musyrikin adalah muntafiah dinafikan pada hari kiamat kama nafahal Quran sebagaimana dinafikan oleh al Al-Quran wa akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan annahu ya'ti fayasjudu li rabbih bahwasanya beliau datang ya ketika pada hari kiamat datang kemudian sujud untuk Robnya sujud untuk Allah Subhanahu wa taala wa yahmaduhu dan memuji Allah la yabda'u bisyafa'ah awalan beliau Nabi tidak memulai dengan syafaat terlebih dahulu. Thumma yuqalu lahu kemudian dikatakan kepadanya irfa' ra'sak. Angkatlah kepalamu waqul dan bicaralah yusma nanti akan didengarkan was'al tu'ta dan mintalah niscaya akan diberikan wasfa tusyaffa dan beri, mintalah syafaat ya untuk mensyafaati tusyaffa nanti engkau akan diberikan izin untuk mensyafaati wa qala Abu Hurairah berkata Abu Hurairah man as'adun nasi bi syafa'atik siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu Qal Beliau menjawab Man qala la ilaha illallah Khalisan min qalbihi Yaitu orang yang mengucapkan La ilaha illallah Dalam keadaan ikhlas Dari dalam hatinya Fatilka syafa'atu li ahli ikhlas biiznillah maka mereka uh, maka itulah syafaat bagi ahli ikhlas dengan izin Allah wala takunu liman asyraka billah dan tidak akan terjadi syafaat bagi orang yang menyekutukan Allah wa haqiqatuhu anna Allah subhanahu huwa allazi yatafaddalu ala alil ikhlas dan pada hakikatnya bahwasanya dialah Allah subhanahu wa taala dia adalah zat yang memberikan karunia ya kepada ahli ikhlas fayaghfiru lahum biwasitati du'ain man udzina lahu an yashfa' maka dia mengampuni Allah mengampuni lahum bagi mereka dengan perantaraan doa doa orang yang diizinkan baginya untuk memberikan syafaat liyukrimahu untuk memuliakannya wa yanalal maqam al mahmud dan untuk mendapatkan kedudukan yang terpuji. Fasyafa'atul lati nafahal Quran, maka syafaat yang dinafikan oleh Al-Quran, maka nafiha syirkun yang terdapat padanya kesyirikan. Walihada asbata syafa'ah biiznihi fi mawadhi'a. Oleh karena ini Allah menetapkan syafaat dengan izinnya di beberapa tempat. Waqad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha la takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwasanya syafaat tidak akan terjadi kecuali bagi ahli tauhid dan ahli ikhlas. Intaha kalamu. Selesai kalam beliau. Baik itu pernyataan Abu Abbas ya Abu Abbas yang dimaksud di sini adalah Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Imamul Mashur, Sahibul Musannafatil Mufidati كانت وفاته سنة سبع وعشرين وسبعمائة رحمه الله beliau. Ya, beliau ini Syekhul Islam Taqiyuddin bin Ahmad dan seterusnya. Wafat pada tahun 728 Hijriah rahimahullah. Beliau adalah imam masyhur, terkenal. Banyak murid ya yang terkenal juga dari pendidikan beliau, di antaranya Imam Ibnu Kasir termasuk murid beliau ya. Sahibul Musannafat Al-Mufidah, pemilik karya-karya yang berfaedah, tulisan-tulisan yang berfaedah. Baik. Kemudian di situ ada kalimat qistun, al-qistu huwal nasib, bagian, ya. Al-qist artinya an-nasib bagian. Baik. Jadi semua kepemilikan selain Allah itu dinafikan. Bahkan sebagiannya pun dinafikan. Asy-syafa'atu allati yadunhal musyrikun maksudnya di sini allati yatlubunaha min ghairillah minal andad. Itu syafaat yang diduga yang dikira oleh orang musyrik bisa memberikan manfaat adalah yang mereka minta dari selain Allah. Ya. Yang mereka minta dari selain Allah yang merupakan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbarun nabiyyu ay fil hadis sabit fi sahihain. Maksudnya yang dikabarkan oleh Nabi adalah yang terdapat dalam hadis yang tetap dalam as-sahihain. Dua sahih Bukhari dan Muslim wa ghadihma dan selain keduanya min hadis syafa'ah berupa hadis tentang syafaat. Wa qala Abu Hurairah ay fil hadis alladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim wa an Nasa'i an Abi Hurairah. Maksudnya yaitu hadis yang terdapat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah. As'adun nas aktsaruhum sa'adatan biha. Manusia paling berbahagia maksudnya aktsaruhum sa'adatan yang paling berbahagia manusia yang paling berbahagia dengan adanya syafaat ya. Aksaruhum mereka paling banyak saadatan bahagianya biha dengan syafaat. Artinya manusia yang paling banyak kebahagiaannya dengan adanya apa? asy Bagaimana tidak bahagia? Kondisi yang sangat genting, sangat mengerikan ya, surga dan neraka dosa yang begitu menumpuk, yang begitu banyak yang dilakukan oleh manusia, maka perlu adanya syafaat. Perlu adanya orang yang membantu kita untuk menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Khalisan min qalbi ihtirazan minal munafiq alladhi yaquluha bilisani faqat. Ya. Murni, ikhlas dari hatinya, ini adalah ihtiraz e, mengeluarkan dari orang munafik yang mereka mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya saja ya yang mereka mengatakannya dengan lisannya saja Waqiqatu dan hakikatnya ay hakikatul amri fi bayani syafa'ah as-sahihah la kama yadunul musyrikin dan hakikatnya yaitu hakikat urusan ini dalam penjelasan syafaat yang benar ya itu hakikat perkara ini Waalaikumsalam dalam penjelasan apa syafaat yang benar bukan sebagaimana yang dikira oleh orang-orang musy musyrik. Ya. Baik. Kemudian al-maqamul mahmud kedudukan yang terpuji ai alladzi yahmaduhu fihi al-khalaiqu kulluhum. Maksudnya alladzi yahmaduhu fihi yang memuji beliau padanya al-khalaiqu kulluhum, semua makhluk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalaiqul kulluhum. Semua makhluk memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah al-maqamul mahmud. Karena para nabi yang ada semuanya tidak bisa memberikan syafaat syafaatul uzma kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Saya lanjutkan baca silakan Ahmad Maksudul Muallifi Baik, yakfi. Baik, e, maksudul muallif, maksud dari al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah min siyaqi kalam Syekhul Islam di sini ya huna dari membawakan kalamnya Syekhul Islam di sini anna fihi bahwasanya di dalam kalam tersebut syarhan wa tafsiran adanya penjelasan adanya tafsir lima fi hadzal bab yang untuk apa-apa yang terdapat dalam bab ini minal ayat dari ayat-ayat. Fafihi di dalamnya yang pertama sifatus syafa'ah al-manfiyah. Terdapat sifat ya syafaat yang manfiyah yang dinafikan. Wa sifatul syafa'ah al-musbatah. Al-mus al-musbitah. Musbitatu ya, jadi musbitah dan sifat syafaat yang ditetapkan yang ada yang Allah tetapkan. Yang kedua zikrus syafa'al kubro penyebutan adanya syafaat kubro ketika semua manusia dibangkitkan di padang masyar dikumpulkan berbondong-bondong sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, kemudian Nabi Muhammad diizinkan untuk memberikan syafaat. Wahiyal maqamul mahmud dia adalah al-maqamul mahmud. Wa madza yaf'alu Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau sujud dengan sujud yang lama, menyebut memuji Allah Subhanahu wa taala ya dengan nama-nama yang diajarkan dan nama-nama yang sebelumnya tidak diajarkan ya hatta yuzana lahu sampai diizinkan bagi beliau untuk memberikan syafaat ya Baik. Yang ketiga, Nabil. Sebentar, ada yang kelewat. Asyafaatul kubro Ada kubronya di situ. Asy-syafa'atul kubra allati Enggak ada, tambah kubra Atau asy-syafa'atul uzma yurihahum yurihahum terus Ya, tapi. Baik, kemudian yang ketiga, bahwasanya manusia yang paling bahagia dengan syafaat adalah alul i, iman. Ya, alul i, iman. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir tidak bisa mendapatkan syafaat. Ya, tidak ada harapan lagi. Faidah lahu bagi Nabi saw memiliki enam jenis syafaat. Ya. Nabi memiliki enam jenis dari syafaat. Yang pertama syafaatul kubra, adanya syafaat al-kubra. Allati yang syafaat ini yukhtasu biha Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikhususkan dengan syafaat tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa syafaatul ahli mauqif Ini merupakan syafaat bagi ahli mauqif bagi seluruh manusia ketika bingung ya di padang mahsyar kondisi sangat genting matahari didekatkan bingung baik maka nabi memberikan asy-syafaah diizinkan untuk memberikan syafaat liyafsilallahu bainahum wa yurihahum min maqamihim fil mawqif untuk membedakan untuk memisahkan ya untuk Allah memisahkan di antara mereka dan memberikan mengistirahatkan mereka dari makom mereka, dari tempat-tempat mereka di mauqif. Baik, di padang masyar Kemudian yang, yang kedua, Wildan Baik. Yang kedua syafaat beliau untuk ahli jan jannah, penghuni sur surga sehingga mereka memasuki sur surga. Jadi tertahan dulu ya. Enggak langsung masuk. Setelah diberi syafaat baru masuk sur surga. Kemudian ketiga syafaat di kaum wal asad. Ya, syafaat untuk kaum dari pelaku para pelaku maksiat istaujabu dukhulan nar. Mereka harus masuk neraka. Ketika wajib mereka harus masuk neraka, alla yadkhuluha tidak mereka tidak jadi masuk neraka karena adanya syafaat. Baik, ini berbeda dengan prinsip khawarij. Pelaku maksiat itu wajib masuk neraka. Ini menafikan syafaat Nabi SAW. Al rabi mana? Ayah warif warif warifati warifati darajatin terus terakhir baik <clears throat> Kemudian yang keempat eh, keempat ya. Yang keempat asyafaah adanya syafaat Nabi pada suatu kaum eh, dari pelaku maksiat yang mereka sudah masuk neraka an yakhruju minha kemudian an yukhruju untuk mereka dikeluarkan dari neraka. Ya, sudah masuk neraka, kemudian ada syafaat lalu dikeluarkan dari neraka. Yang kelima syafaat pada suatu kaum dari penghuni surga di ziyadati thawabihim untuk tambahan e, pahala mereka ditambah nikmatnya nikmat surga dengan adanya asyafaah dan juga diangkat derajat derajat mereka baik kemudian keenam syafaat Nabi saw untuk pamannya Abu Talib ya sehingga an yukhaffaf anhu azaban nar diringankan siksanya di neraka siksa yang paling ringan apa yang paling ringan telapak kakinya memakai sandal tapi sampai mendidih otaknya nasallallahu salamah itu siksa neraka yang paling ringan ya kalau di dunia paling Cuma kakinya yang melepuh ya.